Pendengar Radio Raja yang dicintai yang, yang kami cintai dan dimuliakan Allah Senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, kesempatan untuk mengkaji ilmu. Maka sepantasnya untuk kita syukuri semuanya itu agar Allah Subhanahu nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita sudah membahas beberapa perkara yang bisa menghidupkan hati. Terakhir kita bahas tentang at-tawakkul yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di mana tawakal ini merupakan benarnya atau jujurnya hati dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kebaikan maupun menolak atau menghindari keburukan baik itu untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat. Namun bukan berarti kita ketika bertawakal menyandarkan diri hati kita kepada Allah dalam segala perkara kita kemudian kita tidak mengambil sebab maka wajib bagi seorang beriman <clears throat> harus melakukan sebab-sebab yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala Sebab adamul akhdi bil asbab ta'nun fit tashri'. Orang yang tidak melakukan sebab-sebab itu merupakan tikaman bagi syariat, tuduhan bagi syariat bahwa syariat menjadi yang disalahkan nantinya. Wala i'tiqadul asbab ta'nun fit tauhid. Adapun orang hanya meyakini dengan sebab sebab saja hanya mengambil sebab semata dan tidak meyakini bahwa yang menjadikan sebab utama adalah Allah ini merupakan ta'nun fit tauhid merupakan tiga mantuduhan terhadap tauhid maka orang yang beriman pemahaman ahlu sunnah di samping memahami perkara ini yaitu bertawakal kepada Allah dalam segala urusan kita dunia dan akhirat maka orang tersebut haruslah mengambil sebab sakit harus berobat lapar harus makan punya ingin punya anak harus menikah, ingin punya rezeki harus bekerja dan seterusnya. Mengambil sebab dan yang menyebabkan penyebab utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah mahabbatullah azza wa jal. Di antara yang bisa menumbuhkan dan menghidupkan hati kita adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla dan berkata al-muallif al-mahabbatu lillah hiya al-ghayatul qaswa min al-maqamat wa zirwatul ulya min ad-darajat Cinta kepada Allah merupakan tujuan yang sangat agung dari berbagai macam kedudukan yang ada dan merupakan puncak yang sangat tinggi dari derajat-derajat yang ada. Maka seorang kalau ingin hatinya senantiasa tumbuh, hatinya senantiasa hidup, hatinya senantiasa bergerak, maka dia harus mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi dari yang lainnya. Fama ba'da idrakil mahabba maqamun illa wa huwa samratu min samariha min simariha. Maka setelah cinta kepada Allah tidaklah ada kedudukan yang lain kecuali buah yang bisa dipetik dari buah-buah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tabi'u man tawabiha kasyauq wal anas war ridha. Dan tidak pula ya tidak ada setelah kecintaan kecuali kemudian berikutnya ada yang mengikuti seperti kerinduan seperti merasa senang bersama Allah Subhanahu wa taala dan merasa ridha dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. ولا قبل المحبة مقام إلا وهو مقدمة من مقدماتها كالتوبة والصبر والزهد وغيرها dan tidak ada sebelum cinta kepada Allah kedudukan kecuali yaitu yang mendahului mahabbah tersebut yang mendahului kecintaan tersebut mestinya seseorang harus didahului seperti dengan taubat sabar zuhud dan lain sebagainya maka sabar zuhud Zuhud itu adalah orang yang eh, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhiratnya. Adapun wara adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang bisa mencelakakan untuk urusan akhiratnya. Oleh karena itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa derajat az-zuhud itu lebih tinggi dibandingkan dengan al-wara'. Az-zuhud adalah terku mala yanfa, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Adapun al-wara adalah tarku mayadur, meninggalkan perkara yang membawa kepada mudarat, kepada kemudaratan. Maka al-mahabbah harus dilalui oleh perkara-perkara tersebut. Orang bisa mencapai cinta kepada Allah kalau sudah dia melalui dengan at-taubah Orang bisa mencapai cinta kepada Allah kalau sudah bisa melalui as sabar sabar. Orang bisa meraih cinta kepada Allah kalau sudah dilalui dengan az-zuhud. Dan setelah mencapai puncak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka banyak kebaikan-kebaikan yang akan diraih oleh orang tersebut di antaranya kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala ridho ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya wa anfa'ul mahabba 'ala al-itlaq wa ujabuha wa a'laha wa ajalluha mahabbatu man jabalat al-qulub 'ala mahabbatihi wa fadalat al-khaliqatu 'ala ta'lihi adapun manfaat yang paling besar dari cinta kepada Allah ini secara mutlak dan yang paling tinggi dan yang paling mulia adalah orang yang mencintai Allah ya hatinya akan terseret kepada kecintaan kepada Allah ya. kemudian dia penciptaan sebagai makhluk dia akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala fa innal ilah huwallazi ta'alla huwa ta'allahahu al-qulub bil mahabbah. Adapun ilah adalah yaitu sesuatu yang membuat hati ini cinta kepadanya. Itu disebut dengan ilah, sesembahan. Maka ketika kita menyembah sesuatu atau kita ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan menjadikannya dia sebagai sesembahan. Ya, tentunya nanti ada pembagian antara mahabbah yang sifatnya fitrah seperti cinta orang kepada istrinya, cinta orang kepada uh, dunia, cinta orang kepada anaknya, maka ini cinta yang fitrah dari manusia. Namun kalau kecintaan kepada istri yang fitrah ini sebagaimana Allah berfirman, "Zuyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wa qalatil muqantara ila ayat Allah menjadikan dijadikan kesenangan bagi manusia kecintaan kepada atau dijadikan perhiasan kecintaan kepada wanita kepada anak-anak ya kepada binatang pernah kepada yang tunggangan semuanya itu maka kalau mengalahkan cintanya kepada Allah maka bisa menjadi al-ilah menjadi sesembahannya maka orang yang mencintai Allah subhanahu wa taala maka hatinya akan bergantung kepada Allah dengan kecintaan bil mahabbah wal ijlal dengan pengagungan wa ta'zim ya ijlal dengan memuliakan dan mengagungkan wa dzullahu dan dia merendahkan diri kepadanya wal hudu serta menghinakan dirinya kepadanya wa ta'abbud dan menyembah kepadanya wal ibadatu la tasluhu illa lahu wahdah dan ibadah tidak akan bisa benar kecuali hanya kepada Allah semata wal ibadatu hiya kamalul hub ma'a kamalil khudu' wa Dan ibadah merupakan kesempurnaan kecintaan yang bersama dengan kesempurnaan al-khudu' wa yaitu merendahkan diri dan menghinakan diri. Ikhwan fitin pendengar roja dimanapun saudara berada, Memang makna ibadah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi adalah al-khudu' wa tazallul yaitu merendahkan diri dan menghinakan diri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang semua hambanya menghinakan diri dan merendahkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kaidah disebutkan al-aslu fil ibadah al-man'u illa ma Hukum asal ibadah itu terlarang kecuali yang telah disyariatkan karena memang makna al-ibadah sebagaimana saya sebutkan tadi menukil perkataan al-Imam Al-Qurtubi bahwa al-ibadah adalah al-khubu' at-tadallul yaitu merendahkan diri dan menghinakan diri. Sehingga tidak boleh orang merendahkan diri kepada selain Allah. Allah melarang kita untuk merendahkan diri dan menghinakan diri kecuali hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibadah merupakan kesempurnaan kecintaan kita kepada Allah dan kesempurnaan al-khudu merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Allah melarang bagi siapapun untuk beribadah kecuali hanya kepada Allah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan definisi bahwa al-ibadah adalah yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah min al-aqwal wal af'al al-zahira wal batinah al-ibadah adalah semua perkara ismun jami' likulli ma yuhibbullah semua perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah baik perkataan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin maka di sini ibadah ini tidak boleh dilakukan kecuali yang disyariatkan seperti apa? Seperti menyembelih. Maka tidak boleh seseorang menyembelih kecuali untuk Allah. Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah maka dia telah menyekutukan Allah. Maka mahabbatullah termasuk juga bagian dari tauhid al-uluhiyah. Di samping menyembelih untuk Allah termasuk ibadah Mahabbah termasuk kesempurnaan ibadah. Maka orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala ini merupakan kedudukan yang paling tinggi ya, dalam ibadah karena apa? Karena sebelumnya dimulai dengan az-zuhud, dengan as-sabr, dengan sabar, dimulai dengan tobat, dimulai dengan wara dan lain sebagainya. Kemudian mencapailah cintanya kepada Allah, setelah dia mencapai puncak ketinggian yaitu cinta kepada Allah, lalu dia tinggal memetik buahnya, ridho kepada Allah, selalu merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh seseorang mencintai apa yang ada pada dirinya melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ketika Umar mengatakan ya Rasulullah engkau lebih aku cintai dari apa saja ya, kecuali diriku. Maka Rasulullah meneruskan termasuk dirimu ya Umar. Maka beliau mengatakan ya sekarang kapan Rasul sekarang? Maka sekarang dia mengatakan engkau lebih aku cintai dari segalanya termasuk diriku. Nah, ini menunjukkan bahwa mencintai Allah dan mencintai Rasulnya memiliki kedudukan di dalam tauhid kita mencintai Allah Subhanahu wa taala karena orang yang mencintai Allah haruslah mencintai Rasulnya. in kuntum Allah fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, katakan Muhammad kalau kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampun kalian. Maka di sini ketika kita berbicara tentang cinta kepada Allah ini tidak lain adalah haruslah dengan cara yang disampaikan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ibadah merupakan kesempurnaan cinta dan kesempurnaan al-khudu yaitu merendahkan diri sehingga tidak boleh kita lakukan kecuali hanya kepada Allah. Di samping itu, tidak boleh pula di dalam kita merealisasikan cinta kita kepada Allah dengan semuanya kita. Akan tetapi, haruslah dan wajib di dalam kita merealisasikan cita kita kepada Allah sesuai dengan apa yang diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam ayat tersebut yaitu dalam surat Al-Imran Allah berfirman Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Katakanlah Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala ulama besar dari kalangan tabi'in beliau mengatakan orang yang mengatakan cinta kepada Allah diuji dengan ayat ini yaitu kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni diuji dengan ayat tersebut ya yaitu dalam Al-Imran ayat 31 diuji ya sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri za'ama qaumun annahum yuhibbunallah fabtalahumullah bihadil ayah suatu kaum mereka menganggap bahwa mereka sudah mencintai Allah Kemudian Allah menguji mereka dengan ayat ini. Apa maksudnya? Ditegaskan oleh Al-Hafidh Al-Mukathir, هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفي الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين, والدين النبوي fi jami'i aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi kama sabata fi sahih an rasulullah. sallallahu alaihi wasallam annahu qala man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun rawal Bukhari wa Muslim Al-Hafidh Ibnu Katsir beliau mengatakan ayat yang mulia ini merupakan hakim merupakan sebuah pernyataan yang sangat tegas bagi orang-orang Mamidda'a ma'abbatallah orang-orang yang menyatakan cintanya kepada Allah. Ketika ada orang melaksanakan satu Muharram misalkan. Kemudian dia ini bentuk cinta saya kepada Allah. Melaksanakan peringatan maulid Nabi. Kemudian mengatakan bentuk cintanya kepada Allah. Menyatakan perbuatan-perbuatan yang dia katakan bahwa ini merupakan bentuk cintanya kepada Allah walaysa huwa ala tariqatil muhammadiyah akan tetapi dia di dalam cara merealisasikan cintanya kepada Allah tidak dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu kadzibun fi da'wah maka ketahuilah orang tersebut sebenarnya telah berdusta atas pernyataannya itu ya fi amr fi amr pada perkara tersebut hatta yattabi sampai orang tersebut mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam dia mencintai Allah dan agama Nabi tersebut dalam semua fi aqwali fi jami' wali perkataannya wa alihi perbuatannya wa wali dan keadaannya sebagaimana yang telah tetap dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man amila amalan laisa alaihi amruna huwa raddun barang siapa yang berbuat suatu amal yang tidak ada perintah dari kami maka tertolak maka pendengar raja yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan di dalam kita beramal kita selalu mendapatkan taufik dari Allah bahwa dalam merealisasikan cinta kita kepada Allah hendaklah kita sesuai dengan apa yang diperintahkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum Allah fattabi'uni Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka siapa saja di sini apabila kalian mencintai Allah, mahabbatullah, maka hendaklah ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad SAW. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Al-ibadah, oleh karena itu, tidak boleh kita melakukannya kecuali yang disyariatkan. Sebab kalau kita melakukan sesuatu yang kita nyatakan bahwa saya mencintai Allah, kemudian mengadakan satu muharram, maka pertanyaannya apakah itu diajarkan? merayakan satu Muharram oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah dirayakan beliau? Apakah beliau merayakannya seperti perayaan kelahiran beliau Maulid Nabi? Kalau kita lihat sejarah Nabi tidak pernah menjalankannya, demikian pula para sahabat tidak pernah menjalankannya. Maka disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Kasir ketika menjelaskan ayat surat Al-Ahqaf ayat yang ke-11 وقال الذين كفروا لل... وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه berkatalah orang-orang kafir, yaitu pemuka-pemuka Quraisy kepada orang-orang beriman, yaitu kepada orang beriman dari kalangan duafa, dari kalangan orang-orang yang miskin, seperti Bilal bin Rabah, Habba, Habab, dan kemudian Ammar bin Yasir. Apa kata mereka orang-orang pemuka Quraisy tersebut? Laukana khairan ma sabakuna ilaih. Seandainya Islam itu baik, tidak mungkin para duafa mereka itu yaitu orang-orang lemah itu yang mereka maksud kepada seperti orang seperti Bilal bin Rabah, Amr bin Yasir orang-orang miskin, tidak mungkin mereka mendahului kami kata mereka. Maka kata Ibu Kasir, semua perbuatan ya semua perbuatan yang dilakukan oleh yang tidak dilakukan oleh sahabat perkataan maupun perbuatan maka itu adalah bid'ah semua adalah bid'ah oleh karena itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah dengan roja dimanapun anda berada hendalah kita di dalam beribadah dalam kita merealisasikan cintanya kita kepada Allah harus mukoyat, ya diikat dengan syarat adalah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Mari kita buka bagaimana Al-Hafidh Ibn Katsir di mana beliau adalah madhabnya Asy-Syafi'i ya dengan tegas beliau mengatakan dalam tafsir penjelasan ayat surat Al-Ahqaf ayat 11 kepada saudara saya kaum muslimin seluruhnya yang sampai suara ini kepadanya, maka perhatikan dalam tafsir tersebut setiap perkataan, perbuatan yang tidak dilakukan para sahabat maka adalah perkara tersebut disebut oleh beliau dengan tegas adalah bid'ah. Sampai beliau mengatakan laukana khairan la sabakuna ilai seandainya itu baik pasti mereka mendahului kita. Artinya seandainya perayaan satu Muharram, perayaan Maulid Nabi, perayaan-perayaan yang lain yang tidak diajarkan di dalam Islam. Kemudian banyak orang mengatakan bahwa ini merupakan perkara yang baik dan seterusnya dengan sekian alasan maka tentunya para sahabat pasti mereka mendorong kita untuk mengerjakannya. Maka tentu saja yang tidak dilakukan oleh para sahabat sebagaimana al hafidh Mukasi dengan tegas mengatakan kita perkataan, perbuatan, perbuatan yang tidak dilakukan oleh para sahabat maka itu adalah perkara bid'ah di mana bid'ah adalah perkara baru yang dimasukkan ke dalam agama yang diharapkan dengan melakukan itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala sementara tidak ada contoh, tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan Fiddin rahimani wa Itulah cinta kepada Allah. Dan kalau sudah orang mendapatkan mahabbatullah yang benar, ya, maka yang ada adalah buah-buah yang bisa kita petik, ridho, rasa rindu kepada Allah, dan lain sebagainya. ثم قال المؤلف kemudian penulis berkata wallahu taala yuhabbu lidatihi min jami'il wujuh wa ma siwahu fa innama yuhabbu tabi'an li mahabbatihi Allah Subhanahu wa taala dicintai lidatihi min jami'il wujuh dengan karena zatnya dari berbagai macam arah Adapun yang selain Allah Subhanahu wa taala maka dicintai tabi'an li mahabbatihi tabi'an yaitu mengikuti karena kita cintanya kepada Allah kita cinta kepada orang beriman. Kenapa? Karena Allah mencintai orang yang beriman. Kita mencintai anak dan istri. Kenapa? Karena Allah menyuruh asyiruhun nabil ma'ruf. Pergauli mereka dengan baik. Ya. Kita mencintai orang-orang yang membela tauhid. Karena apa? Karena Allah menyuruh kita untuk mencintai mereka. Maka kalau Allah dicintai, lizatihi min jamil wujuh, karena zatnya dari berbagai macam arah ya sementara selain Allah dicintai tabi'an li mahabbatihi karena mengikuti karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala wa qad ala wujubi mahabbatihi subhanahu jami'u kutubihi al-munazzalah maka telah ditunjukkan wajibnya cinta kepada Allah semua kitab-kitab Allah yang diturunkan ya. semua kitab para rasul dari Zabur dari Injil di Taurat dan Al-Quran sudah pasti semuanya memerintahkan wajibnya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala "Wabina nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban Sebagian orang itu ada yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan seakan-akan sepertinya mereka mencintai tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Adapun orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa cinta kepada Allah merupakan sebuah kewajiban dan cinta kepada Allah tidak hanya sekedar dengan mengucapkan dengan perkataan dan cinta kepada Allah tidaklah dengan semau kita di dalam merealisasikan kecintaan akan tetapi di dalam merealisasikan cita-cita kepada Allah haruslah dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Katakanlah apabila kalian mencintai Allah maka ikuti aku maka Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni kalian itu sebagai janji Allah bagi orang yang mencintai Allah sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita membuat syariat sendiri di dalam kita merealisasikan cinta kita kepada Allah. Allah berfirman, "Amlahum syuraka syara'u min ad malam ya jambihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i beliau berkata rahimahullah, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa menganggap ini baik, bahwa ini begini baik, menunjukkan cintanya kepada Nabi. Bahwa begini baik, menunjukkan cintanya kepada Allah. Padahal tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, apa kata beliau, faqad syara'a. Maka orang tersebut telah membuat syariat, telah membuat aturan. Dan ini merupakan perkara yang sangat berat. Kita beri contoh sederhana saja pada tatanan masyarakat yang terkecil misalkan RT sudah membuat aturan kemudian ada orang membuat aturan lagi yang baru yang menyelisih aturan RT tersebut atau dia bikin peraturan lain maka tentunya RT itu tidak akan pernah rela dan dia akan memarahi orang tersebut kenapa bikin aturan kamu tidak berhak membuat aturan amlahum syuraka apakah mereka punya sekutu-sekutu syara'u minad dini ma'lam ya'zam bihillah membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin, pendengar raja dimanapun sudah berada, mudah-mudahan kita ini di dalam mencintai Allah ya apa semua cinta kita ini adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "La yu'minu 'abdun hatta yakuna huwa habba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Rawahul Bukhari. Tidaklah sempurna Tidaklah beriman seorang seorang hamba sampai dia mencintai Allah lebih dari anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Ya. Ketika Umar disuruh mencintai Rasulullah, dia mensyaratkan, "Ya, ya Rasulullah, aku mencintaimu kecuali diriku." La hatta akun ahabbu ilaik min nafsi. Tidak sampai aku dicintai oleh engkau yang paling kau cintai daripada manusia seluruhnya. Nah, mencintai Allah dan mencintai Rasulnya sangat terkait. Ya, kalau Allah, kalau orang mencintai Allah harus ikuti sebagaimana cinta Rasulnya. Demikian, ikhwan. Barangkali sampai di sini uraiannya. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang mendatang. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada Al-Akh Al-Fadil Omar, Hafizahullah Ta'ala Falisafatul. Nah, Ustaz, terima kasih banyak atas materi yang begitu sangat bermanfaat untuk kita dan selanjutnya kita akan memasuki sesi soal jawab. Akan tapi sebelum kita memasuki sesi soal jawab, kita akan jeda terlebih dahulu, Ustaz. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رجاء راديو دعوة على السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون رجع للذاكرين والذاكرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Para pendengar, dimanapun Anda berada, menyimak kajian sore hari ini, kita akan memasuki soal sesi jawab berkaitan tentang tema sore hari ini, tentang mahabbatullah, yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud Umri al Ta'ala dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus. Dan untuk soal pertama, kita akan angkat dari pesan singkat Ustaz. Iya, Pertanyaannya Ustaz, uh, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi bagaimanakah kiat-kiat untuk menumbuhkan rasa maha mahabbatullah Ustaz? Silakan Ustaz. Iya. Sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh penulis bahwa kecintaan kepada Allah itu ya bisa dimulai dengan apa? Dimulai mukadimahnya adalah at-taubah. Bertobat kepada Allah. As-sabr, sabar. Di mana makna sabar sebagaimana sudah kita jelaskan ya sebelumnya yaitu sabar itu habsub nafsi menahan diri dan sabar ada tiga macam menahan diri asobru fitu atillah maka kita mengerjakan ketaatan kepada Allah asobr ya, uh, an maksiatillah bersabar tidak melakukan maksiat kepada Allah wasobr ala adzdarillah dan bersabar dalam kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala maka kalau kita sudah memulai dengan ini, insya Allah akan ada cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Nah, Ustaz. Ya. Kita akan angkat berikutnya dari penelpon kita, Ustaz. Iya, tafadhol siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa nih, Bapak? Dengan Rudi di Depok. Ya, mohon Pak radinya dikecilkan agar feedback di studio kami. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya pengen nanya nih Ustadz. Kan ya. kalau kita cinta sama Allah itu kan harus berdasarkan syariat Nabi ya Ustadz ya. Betul, nah. betul ya. Nah, Ma maaf Bapak, sebentar. Ya. Tolong ah. dikecilkan kembali radionya Pak. Ya, ya, ya. Ah, soalnya feedback suaranya. Ya. Sudah Pak? Tanyakan ya, ketika saya sholat ini kalau atahiyat itu ya, yang menunjuk jari tangan dari mulai awal ataukah pas syahadatnya aja gitu? Itu aja yeah. supaya sesuai dengan sunnah Nabi. Assalamualaikum. Ya. Eh, waalaikumsalam iya. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. yeah, kita me, apa namanya isyarah dengan asbabah dengan jari telunjuk sejak awal kita tasyahud dan kita menggerak-gerakkan jari sebagaimana riwayat Abu Dawud ya. Ya, dan dia ada dari Kudamah ya sambil menggerak-gerakkan jari ketika dari awal ya. Dan hadis yang sahih dari Abu Dawud. Demikian dari awal, bukan ketika pada waktu atas sahur tapi dari awal. Demikian. Nah, Ustaz. Baik, kembali kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi eh, Ustaz, bagaimana kedudukan orang yang takut mati karena merasa amalan baik yang akan dipertanggungjawabkan yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah belum ada apa-apanya? Apa benar seperti itu Ustaz? Seorang mukmin bersikap. Jazakallah khair Ustaz. Silakan Ustaz. Iya. Iya, benar ya. Maka kita harus ada rasa takut. Maka di dalam kita menghadap menghadap kehidupan ini ya, secara umum dan kita beribadah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah dia dibingkai dengan al khawuf warja wal mahabbah. Dalam beribadah dia ada rasa takut, khawatir, jangan-jangan nanti Eh, tidak diterima amal saya dan jangan nanti saya disiksa oleh Allah tapi tidak hanya berhenti dari rasa takut harus roja yaitu harus optimis ya karena Allah maha pengampun kalau dia berhenti dengan takut kemudian nggak mau mengerjakan apa-apa jelas ini terjatuh kepada cara ibadahnya khawarij ya, hanya takut saja kemudian harus roja ar-roja yaitu mengharap optimis bahwa Allah pengampun ya. kalau dia hanya berhenti pada ar-roja saja terjatuh kepada cara ibadahnya murjiah. Ya dia mengharap kepada Allah optimis. Ya dia masuk al magrurin, minal magrurin orang yang tertipu. Sehingga dia ketika berbuat dosa, ah Allah kan pengampun. Ah nanti saya akan minta ampun dan Allah maha pengampun. Ya maka ini termasuk al magrurin orang yang terkecoh dan tertipu. Dan kalau hanya dibangun di atas arroja saja, optimis saja, tanpa ada rasa takut, sehingga dia berani berbuat dosa semuanya dia, itulah cara ibadahnya murjiah. Kemudian juga diminta cinta. Ya. Dan kalau hanya cinta saja, cinta saja itu sindip. Bagaimana keterangan eh, Profesor Dr. Abdullah Al Jibrin ya di dalam eh, Tahzib Al Aqidah Islamnya Oleh karena itu, sunnah dalam beribadah adalah harus rasa takut, ya ya tadi itu takut di disiksa oleh Allah takut ibadahnya tidak terima Salah sahabat Abdullah Ibnu Umar beliau mengatakan seandainya diterima dari aku, tahu aku diterima dariku satu sujud saja, lebih baik saya kematian lebih aku cintai. Kalau tahu, ya. Dan kita tidak tahu apa yang diterima oleh Allah, sehingga kita harus khawatir, harus takut, ya. Dan takut mati, sehingga takut mati di sini dalam pengertian bagaimana nantinya dia menghadapi kematian. Tapi bagaimanapun takut dengan mati, kalau mati sudah datang tidak akan bisa dihindari. Faiza aja ajaluhum la sa'atan wa la Kalau sudah aja sudah tiba, maka tidak bisa mundur, mundur dan juga tidak bisa maju sesaat pun. Namun, kalau kita berhenti di situ dan tidak berbuat ibadah, maka dia rasa takut yang dia miliki adalah tipuan belaka, ya. Fatamurjana, Seharusnya rasa takut itu ya kalau dia mati akan dihisab, akan di, diperiksa oleh Allah, akan ditanya oleh Mekar Nasir dan akan disiksa. Maka dengan rasa takut itu harus dia bergerak untuk minta ampun, bergerak untuk bertobat, bergerak untuk melakukan ketaatan dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Demikian. Maka kesimpulannya alusunnah dalam beribadah rasa takut, rasa harap, kemudian rasa cinta kepada Allah. Demikian. Allahu a'lam. Nah, Ustaz. Kita akan lanjutkan dengan pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah meninggal, kemudian ia tidak tahu dengan sunnah selama itu, ia hanya taklid dengan ulama mereka, apakah amalan ia akan tertolak semua? Syukuran Ustaz dari Edi di Jakarta, dari Edoy di Jakarta Ustaz. Silakan Ustaz. Uh, iya. Uh, dalam agama kita itu ya yang harus ada kaidah semuanya adalah tawafur surut wa tifaul mawani. Semua perkara terpenuh syaratnya dan tidak ada penghalang. Maka kalau orang misalkan e, orang tersebut melakukan kesalahan, jelas itu salah, tapi ternyata ada penghalang karena dia tidak tahu. Maka kesalahan tersebut insya Allah akan diampuni oleh Allah swt. Sebagaimana Nabi bersabda, Inna Allah tajawazali an ummati al-khata wa nisyan wa masdul alai Ibnu Majah hadisnya sahih bahwa Allah akan mengampuni akan melampaui dari umatku kesalahan yang tidak sengaja karena lupa kemudian karena tidak karena terpaksa maka Allah berfirman wa ma kana rabb wa ma wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula kami tidak akan menyiksa sampai kami mengutus rasul maka apabila seorang memang tidak tahu ya dan tidak tahu kemudian bukan pura-pura tidak tahu dan bukan karena tidak tahu menahu memang benar-benar tidak tahu yang dia tahu itu ya insya Allah mudah-mudahan ya dengan harapan yang sangat besar kepada saudara kita semuanya kaum muslimin mendapatkan ampunan Allah kalau memang perbuatannya tadi adalah perbuatan yang salah tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala demikian indahnya Islam itu dan demikian indahnya pandangan Allah sunnah ya tidak menghantam rata semua orang dengan hukum yang, hukum yang sama meskipun perbuatan dan perlakuan atau kelakuannya sama masing-masing punya hukum sesuai dengan kondisinya ya sesuai dengan kondisinya maka di sini setiap perkara dilihat dari tawafur asyurut wantifaul mawani terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak adanya penghalang-penghalang termasuk tadi kalau memang dia melakukan itu karena tidak tahunya bukan karena tidak tahu menahu atau pura-pura tidak tahu, ya tajahal karena ada di situ ada kajian tidak mau mendatanginya. Ya, sudah dengar sunnah tapi masih berada di atas beda Maka orang tersebut mudah-mudahan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Nah, Ustaz. Baik, kita akan angkat kembali dari penelpon kita Ustaz di Sentul dengan Pak Maulana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, silakan Pak Maulana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. <clears throat> Saya dari kecil saja, ya, jadi dibimbing di ulama ahli bid'ah, di iya. pesantren juga pesantren ahli bid'ah, iya. termasuk eh, lingkungan tahlil, lingkungan usoli, lingkungannya iya. semacam itu Ustaz. Ya, nah, terus ya. sekarang saya setelah mendengar uh, eh, ja, saya ada eh, hati saya agak tergerak Ustaz ya, sedikit-sedikit. Ya, terus Eh, saya menasihati paman juga wak-wak saya, tetapi mereka tentang saat anggapannya saya ini ya. aliran lain, aliran berbahaya. Ya, ini Ustaz saya mohon doanya agar uh, dikuatkan keimanan saya ke sunnah dan juga gimana caranya Ustaz untuk uh, mem, ini kan situasinya Ustaz itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Dua yang beliau pertanyakan, pertama bagaimana sikap menghadapi mereka dari kalangan saudara apa namanya keluarga terdekat atau juga mungkin teman dan sebagainya. Yang kedua mohon didoakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah. Banyaklah berdoa minta istiqomah kepada Allah. Kembali berdoa untuk minta apa namanya diberikan uh, hati ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya Allah jangan kau condongkan hati kami ya kepada kesesatan setelah engkau beri kami petunjuk dan hidayah dan minta kepada Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya Allah yang memulai balikan hati tetapkan aku di atas agamamu maka banyaklah berdoa seperti itu dan kepada Bapak Maulana kepada yang bertanya kepada beliau carilah doa-doa tersebut ya sehingga kita benar-benar e, hati kita khusus dalam berdoa dan Allah mengukuhkan hati kita. Kemudian bagaimana sikap menghadapi keluarga? Memang betul bahwa kita diperintahkan nu'amdir ashiratakal akwabin berilah peringatan kepada keluarga terdekat. Namun tentu saja harus kita lihat bahwa batasan-batasannya, kemudian yaitu syarat-syaratnya, yaitu harus di atas ilmu, ya mendakwai orang harus di, di atas ilmu sebagaimana Allah berfirman ud'u qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man tabi'ani inilah jalanku katakanlah ini jalanku Muhammad yang aku menyuruh menyuruh kepada Allah di atas ilmu di atas basirah ya maka kalau memang kita tidak memiliki kapasitas ilmu tersebut tidak ada kewajiban bagi kita untuk menyerunya namun bagaimana caranya karena kita ingin saudara kita, wak kita, semuanya yang dekat dengan kita itu tersinari oleh cahaya sunnah, maka pertama sikaplah kita dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang lembut, dengan perilaku yang santun, dari tutur kata maupun perbuatan, memberikan hadiah, sehingga orang tidak mengenal kita setelah kita mengenal cahaya sunnah ini, orang yang keras, orang yang kaku, orang yang beringas dan seterusnya. Namun dengan bertambahnya sunnah yang ada pada kita, bertambahnya ilmu yang ada pada kita, semakin tawadhu, semakin dia rendah hati dan orang merasa teduh bersamanya. Ya, kadang-kadang ya terjadi baru ngerti barang maaf barangkali terjadi seperti itu kemudian langsung kita main menuding kepada saudara-saudara kita begini dan begitu maka ini tidak dibenarkan ya. Kemudian kalau dia kasih hadiah buku, suruh baca ya. Dan kita tetap santun dan sopan kepada mereka dengan halak-halak yang baik. Sehingga orang melihat bahwa dengan kita belajar sunnah adalah orang-orang yang memberikan kebaikan kepada mereka, orang-orang yang menghantarkan yaitu harapan-harapan baru untuk pencerahan dan seterusnya. Sudah ada alhamdulillah sudah banyak yang terjadi seperti itu dan mengakui alhamdulillah ayah saya sudah begini, ibu saya sudah begini, paman saya, kakak adik alhamdulillah. Dan semua itu tidak lepas dari sikap dan akhlak berlaku kita kepada mereka. Karena mereka tidak melihat pada ilmu dulu, apalagi kita baru ngerti. Lihat kepada perubahan berlaku. Demikian. Allah alam. Nah, Ustaz. Baik, selanjutnya kami akan angkat kembali dari penelpon kita Ustaz di Cipangis dengan Pak Khairudun Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ya, Pak Ustaz, Alhamdulillah. <clears throat> Sebenarnya saya juga hampir sama yang tadi. Tapi yang saya pertanyakan bukan itu. <laughs> itu sudah masih terus berjalan terus. Alhamdulillah ada dua eh, radio Roja, ada Ustadz, wadah. Ya. Saya mendapat ya hidayah mungkin atau gimana. Iya. Jadi ya, Ustaz, yang saya mau tanyakan sebenarnya ini tadi saya ada teman menanyakan eh, sholat tahajud dan sholat malam itu bisa diganti dengan amalan membaca kalau nggak salah dibilang surat eh, terakhir Bakoro apa apa gitu. Apa saya bilang kalau saya bilang sih nggak nggak nggak bisa gitu. tapi gimana tuh saat Gitu. Ya, cukup Pak. Iya, ya. terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Alhamdulillah, berapa sering para pendengar merasakan manfaat dengan adanya radio Roja ini, maka kami juga mengharap doanya para jemaah dan dukungan antum sekalian para pendengar sehingga para kru yang ada di Roja diberikan oleh Allah Ta'ala ketabahan, diberikan berkah semuanya dan keluarganya semuanya itu akan supaya tetap istiqomah, as-sabat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah tidak bisa dipungkiri kaum muslimin banyak yang mengakui adanya besarnya manfaat dengan adanya radio dakwah ini. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama sehingga nanti kita bisa meraih hasilnya semuanya bersama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan tentang digantikannya sholat tahajud dengan bacaan saya sampai sekarang belum pernah mendapatkan keterangan seperti itu ya dan dia harus mendatangkan dengan dalil kalau dia bisa mengatakan seperti itu. Ya. Dan uh, sholat sholat lain merupakan sholat ya ambil sholat adalah fardhu sholatul lain kata Nabi. Sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Demikian ya. Demikian Pak. Fadlah. Nah, Ustaz. Baik, selanjutnya kami akan angkat dari pesan singkat Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Dari Musdalim di Depok, beliau menanyakan tentang seputar kecintaan kepada Allah di mana beliau pernah mendengar sebuah kisah di mana seorang ulama meletakkan tangannya di atas di atas api lilin untuk menegur jiwa yang ingin bermaksiat. Apakah hal tersebut diperbolehkan dan apakah itu bukan perbuatan yang menyakiti fisik kita untuk menegur jiwa yang ingin bermaksiat. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di dalam kita bertobat, ya memang berapa cerita kita dapatkan ada orang yang karena ketinggalan salat malamnya, kemudian karena dia tidur di tempat yang enak, kemudian dia tidurlah di tempat yang tidak enak sampai badannya uh, terkupas dan terusnya. Maka kalau kita melihat kepada dalil yang ada, ya tidaklah harus seperti itu, ya. Uh, kalau ada orang yang ketinggalan sholat malam bisa diganti di pagi harinya sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak harus dia mengelupaskan kulitnya dan seterusnya kemudian uh, tidak boleh dia kalau misalkan dia membakar tangannya dengan lilin bagaimana bisakah dia berwudu dengan sempurna maka tidak tidak bisa ya oleh karena itu harus dengan taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, menangis kepada Allah, meninggalkan perbuatan tersebut. Itulah yang diajarkan dalam Islam. Ya. Tidak sampai membakar tangannya. Sebab larangan jelas sudah ada. Wala tulku ini kubilat tahlukah. Jangan kau lemparkan dirimu kepada kebinasaan Kalau dia dia membakar tangannya, tangan terbakar, dia bisa berwudu dengan sempurna. Sementara sholat harus dengan berwudu. Ya. Dan boleh tayamum ketika ada ugur syar'i. Dan untuk syar'i tidak dibikin-bikin. Nah maka di sini tidak boleh dengan seperti itu. Allah alam jawab. Memang saya juga pernah mendapatkannya, tapi itu bukan dalil. Ya mungkin di sini sudah masuk kepada al-hulu berlebihan dalam hal ini sehingga apa? Sehingga uh, kita kalau lihat melihat uh, eh, aimah eh, uh, para imam yang terkemuka diterima oleh umat ini tidak terdapat sedikit pun dari mereka hal, acara atau cara seperti itu. Yang ada pada dalil seorang berbuat dosa dalam dia bertobat ya ya kepada Allah swt dengan taubatan nasuha. Demikian. Ah, Ustaz. Baik. Berikutnya kami akan angkat kembali dari telepon di Tangerang dengan Pak Hamdanis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. uh, saya membaca di buku-buku mengenai iya. doa-doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baca setelah sholat. Ya. Namun saya juga ada baca dalam satu hadis kutipan hadis bahwa eh, maaf dalam buku yang lain bahwa me, membiasakan berdoa setelah sholat fardu itu tidak baik atau tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Jadi bagaimana ya Ustadz caranya? Ya. Sedangkan saya saat ini sedang membutuhkan berdoa yang banyak karena uh, mendapatkan pekerjaan gitu Ustaz. Ya, ya, ya. ya cukup Pak. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, sebagaimana yang saya ketahui itu memang ada lafaz apa namanya Rasulullah membaca fi kulli dubur salah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allahumma aini ala zikrika wa surika wa husni ibadatik. Dan para ulama memang berbeda pendapat ketika mengartikan fikulli duburi sholah, duburi sholah, ya. Dubur itu ada yang mengatakan sebelum sholat, eh sebelum berakhir sholat, sebelum salam. Ada yang mengatakan setelah salam. Nah maka di sini adalah perbedaan pendapat, ya. Uh, kemudian eh, berzikir seperti habis sholat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah seterusnya sampai membaca uh, subhanallah 33 kali dan seterusnya itu setelah itu tidak ada riwayat untuk menyatakan doa Allah alam sawab yaitu itu perbedaan ulama juga dan juga dalam Sahih Fikih Sunnah Abu Malik mengatakan ada doa-doa setelah sholat Allah a'lam bisawab. Bapak kalau mau berdoa banyak kesempatan ya bisa pada waktu sujud, bisa sepertiga malam terakhir dengan azan wal iqamah antara adzan dan iqamah ketika turun hujan maka itu waktu-waktu yang mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala demikian nah Ustaz baik selanjutnya kita akan lanjut kembali dari penonton kita dengan Bapak yang ada di Jati Asi silakan Pak ya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tafadol silakan Pak ini mau nanya sedikit mengenai asuransi kendaraan bermotor itu bagaimana Ustaz ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya asuransi itu Pak ya itu karena orang naruh uang ya sebagian uang kemudian nanti dia bisa mengklaim uang yang banyak ya dan kalau tidak klaim ya uangnya hilang maka ini ada ada sistem apa namanya eh, boror ya yang merugikan orang lain demikian. Oleh karena itu meskipun dia rela demikian tidak boleh. Ya, maka ulama matang asuransi itu tidak boleh. Ya, sebab kalau dia ada orang yang kadang uh, sudah banyak masukin apa namanya apa premi atau apa ya iurannya itu kemudian uh, sengaja dia mungkin membakar perusahaannya sengaja mungkin mobilnya diapakan sehingga bisa mengklaim uangnya bisa kembali dan seterusnya. Maka ini ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan dalam Islam tidak dibenarkan. Ya, la doror walau biror. Tadi mengatakan tidak ada dalam Islam yang membahayakan atau merugikan orang lain. Demikian. Nah, Ustaz. Baik, kembalikan kami angkat pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz. Ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, mohon nasihat Ustadz, waktu Anda masih mengikuti kelompok Toriko Zikir, pada setiap mulai berzikir dengan melafazkan Ilahi Anta Maksudi, Waridoka Matlubi, Atinimah Mahabataka Wa Ma'rifatak. Pertanyaannya, apakah lafaz tersebut juga bisa dipakai pada zikir pagi dan petang? Demikian syukuran dari Abu Latif di Jakarta Selatan. Silakan Ustaz. Iya, iya, iya. ya artinya bagus ya, artinya baik ya yaitu ilahi anta maksudi ya wa anta matlubi ya itu baik ya Allah engkau ilahi dan engkau engkau ilahi ya ilahi Tuhanku ya ilahi engkau maksudi wa anta matlubi engkau adalah tujuanku tapi tidak bisa dijadikan kekhususan dalam berpikir, ya karena perkara dalam ibadah itu adalah yaitu tawakuf atau tawakuf dalil harus berhenti dengan dalil. Ya, kalau tidak maka orang akan terjerumus kepada perbuatan yang namanya bid'ah disebabkan beberapa perkara. Yang pertama, orang bisa terjerumus dalam bid'ah perbuatannya karena sebab perbuatannya benar tapi sebabnya tidak benar. Seperti orang sholat tahajud dengan sebab ya, datangnya bulan Muharram misalkan orang sholat tahajud disebabkan dengan datangnya bulan Sya'ban dan seterusnya yang kedua orang bisa terjerumus sekarang kepada kepada perbuatan bid'ah karena cara ya seperti orang berwudu dimulai dari kakinya dulu atau yang lain ya atau orang yang ini sebagaimana jelaskan Syekh Muhammad bin Sulaiman ya seperti doa tadi ini nggak bisa dijadikan seperti itu ya. yang jenis orang berkorban dengan kuda karena nggak disyariatkan kemudian waktu ya waktu orang sholat subuh misalkan menyengaja untuk sholat subuh di jam 8 pagi ya. maka nggak benar sholatnya Salat subuhnya iya betul, tapi waktu nggak benar, maka masuk pada bid'ah. Ya, dan lain sebagainya. Maka itu tidak boleh dijadikan sebagai zikir ya pagi dan petang. Ya. Dan kalau kemutlakan zikir ya, ya boleh tapi itu kebanyakan orang sufi yang menjalankannya. Demikian. Nah, set. Baik, kembalikan kami angkat dari penelpon kita di Bekasi dengan Umu Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Umu Ida pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Iya, Ini eh, anak mau tanya, zikir pagi dan petang itu kan banyak ya. Itu ya. boleh dibaca semua atau salah satunya Ustaz? Ya. Nah, satu lagi boleh boleh Ustaz ya? Iya, ya. Ya, ini suami anak kan kerjanya kena sip pagi sama malam gitu ya. Iya. Nah, kalau sip malam ini uh, dia kalau di, uh, dibangunkan pas ajan juri ini merasa kurang tidurnya jadi sering minta dibangunkan jam 2 lewat atau jam setengah tiga gitu jadi mepet mau ke asar gitu sholat Juhurnya itu bagaimana Ustaz diperbolehkan ya. atau enggak ya? Ya cukup umum ya. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, zikir pagi petang apakah harus baca semua atau boleh baca sebagian? Fattakullah mastata'tum kata Allah. Ber, bertakwalah kepada Allah semampumu. Kalau memang kita mampu semuanya, maka itu yang terbaik karena memang isinya masya Allah kebaikan banyak bisa kita raih namun kalau kita tidak mampu karena berbagai macam hal, ya, maka ya sudah semampu kita yaitu sebagaimana Allah berfirman alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta batila subhanaka faqina adzabannar yaitu orang berpikir dalam badan berdiri duduk dan berbaring ya dan kita berdiri atau berbaring ya mungkin kita bisa baca hanya sedikit saja silakan ya asalkan jangan kita tinggalkan berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena Nabi mengatakan masalul ladzi yazkur rabba wal ladzi la yazkur rabba masalul hayy wal mayyit orang yang pemisalan orang yang berzikir dan tidak berzikir kepada Allah seperti orang hidup dan orang mati gitu sehingga kita jangan meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala petang maupun di setiap saat pada setiap saat kita ingin ingat kepada Allah sebab kalau selam ketika kita lalai kepada Allah itu yang menempati adalah syaitan Ketika kita ingat lagi, syaitan pergi. Lalai lagi, syaitan lagi. Maka sebesar mana hati kita lalai, sejauh itu pula syaitan menguasai hati kita, dan sejauh itu pula ya jasa kita akan dikuasai pula oleh syaitan. Adapun bapak yang tadi sip malam si pagi kemudian tidur kalau siang sampai jam sekian, ya kembali kepada beliaunya, beliau dengar azan apa tidak? Kalau memang tidak mendengar azan ya ya tidak ada kewajiban bagi, bagi dia kalau dia tertidur. Sebab orang yang tertidur itu adalah uh, apa namanya ketika bangun itulah waktu sholatnya. Kemudian kalau memang bisa tepat waktu dan bisa berjamaah dan dibangunkan ya maka kerjasamalah dengan masalah kebaikan wa ta'awanu ala birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wa kerjasamalah dalam masalah kebaikan dan takwa kalau memang dia mampu untuk itu kalau memang dia tidak mampu ya maka kita tidak membangunkannya ya ya insya Allah kita kalau memang dia apa namanya punya udur seperti itu dan dia nggak dengar sebab kewajiban untuk sholat jemaah kalau dia dengar azan ya kalau nggak dengar azan nggak ada kewajiban bagi dia kalau dia dengar azan itu kewajiban bagi dia seperti Abdullah bin Waktum ya beliau buta dan minta izin keringanan untuk tidak sholat di masjid karena nggak ada penuntun diberikan oleh Rasulullah izin dan rukhsah keringanan tapi setelah dia melangkah berapa langkah dikatakan hal sami itu tidak apakah apa hal sami itu tidak engkau mendengar azan ya Pak Ajib maka datanglah maka di sini kalau nggak dengar azan tertidur ya nah, dan bukan kewajiban kita membangunkannya ya tapi dikerja kerja sama ya kepada kepada orang tersebut ya maka kalau dia ter, tertidur sampai setengah tiga selama masih ada waktunya karena sholat itu al wajib al muwasak ya dalam usul fikir dikatakan al wajib al muwasak waktunya adalah sampai menjelang waktu berikutnya ya paling tidak dapat satu rakaat sebelum waktu berikutnya masuk ya idman adrokar rokaah adrokar sholat mana siapa mendapat satu rakaat maka dianggap mendapatkan sholat ya waktu terakhirnya itu maka dia tidak berdosa insya Allah kalau memang tidak mendengar azan. wa a'lam Nah, kalau dengan insight dengan apakah termasuk uh, orang yang kena sebagai ayat dalam ayat yang orang yang apa saat yang lalai dari saat, saat mungkin? Oh iya iya betul. Ada ada pun surat yang surat Al-Ladzi Yukadzibu ya. Hawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang salat yang melalaikan salatnya. Maka makna melalaikan salat ini para ahli tafsir mengatakan dia salat keluar dari waktunya. Ya, dia keluar dari dari waktunya itu namanya orang yang melalaikan salat. Jadi salat duhur nggak salat salat dia sudah tahu, dia diam ya. Maka kemudian masuk masuk asar baru salat. Adapun kata Nabi, orang yang tidur bukan termasuk dikatakan orang yang apa namanya? Uh, mufarrid yaitu orang yang meremehkan sholat tidak orang yang tidur itu bukan orang yang termasuk meremehkan sholat kalau dia nggak dengar adzan ini sebagaimana hadis yang sahih ya maka waktunya orang uh, ketiduran adalah ketika dia bangun waktu sholat bagi orang yang lupa ketika dia ingat demikian namun Abdul Salat di awal waktiha, utama salat adalah di awal waktunya. Dan afdalus sholatul mar'i fi baitihi ila maktubah, utama sholat seorang di rumahnya kecuali sholat wajib. Nah, ketika suami para suami tertidur dan memungkinkan untuk dibangunkan ya karena tidurnya sudah lama atau sudah cukup istirahatnya maka kerjasamalah dengan ketakwaan tapi bagi sang suami yang nggak dengar azan itu yang nggak kena kewajiban ya dan kita kerjasama karena afdal sholat adalah di awal waktunya. Kemudian kewajiban laki-laki kalau dengar adzan sholat berjamaah di masjid. Maka orang yang melakukan sholat adalah orang yang sholat ketika sudah keluar waktunya itulah yang dikatakan celakalah orang yang sholat yaitu orang yang melalaikan sholat. Demikian. Nah, nah Baik. Kembali kami akan angkat dari penelpon kita di lokasi dengan Pak Wanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Pak Wanto. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, Kita mau nanya, uh, surat eh, Al-Mujadilah ayat 2 yang alladzina a'udzubillahi minasyaitonir alladzina yusahiru maksudnya orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya mengapa istrinya sebagai ibunya padahal istri mereka itu bukan ibunya itu maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Oh, ya cukup Bapak Iya. cukup ya Assalamualaikum Iya silakan Ustaz uh, eh, Azihar itu biasanya memang dilakukan oleh orang Arab ya namun hukum untuk semuanya wa ma'arfalna kaila rahmatil adamin uh, ya, tidaklah khusus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh alam jadi artinya itu sangat mungkin juga terjadi kepada kita tapi jarang ya Bihar itu adalah orang yang mengatakan kepada istrinya ya punggungmu seperti punggung ibuku di antaranya seperti perkataan itu dengan tujuan dengan niat dia mengharamkan istrinya untuk dirinya mengharamkan al wapok yaitu untuk ditiduri untuk dirinya secara dengan mengatakan seperti ibunya punggungmu seperti punggung ibuku ya tapi kalau orang mengatakan oh, rambutmu kayak rambut ibuku karena memang benar rambutnya seperti itu ya bukan tujuan zihar zihar itu mengharamkan istrinya untuk ditiduri itu diwapok yaitu untuk di jima ya maka tidak termasuk zihar oh, ya. demikian pak itu maksudnya zihar ya Nah, Ya. Baik. Baik, kita akan angkat kembali dari penelpon kita dengan oh Tia ini. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Uh, Pak Ustaz, uh, eh, saya mau nanya kalau uh, zikir pagi sore itu dilakukan dengan kerja boleh nggak ya? Dengan bekerja. iya. Iya. Ya, cukup? Iya. Iya. Ya. Oh iya, Assalamualaikum. Silakan Ustaz. Dikerjakan bagaimanapun boleh. Sebagaimana Allah berfirman saya katakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, ya pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi orang-orang berakal. Siapa orang berakal tersebut? Memiliki sifat yaitu orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk, berbaring, ya berdiri, duduk berbaring. Maka bekerja silakan. Ya, sungguh menarik ya saya membaca kitabnya Al Ustaz Al Fadil Abdul Hakim bin Abdul Abdul Habibullah yang saya bedah kemarin lakukan khairan ya la lakukan khairan la sabakuna ilai di situ beliau membawa dalil ini ya yang beliau bantah kepada orang-orang yang menggunakan alladzina yadhkurunallah sebagai dalil zikir bareng-bareng, zikir jamaah. Ya, kan tetapi di situ dipotong, nggak diteruskan. Sebab terusannya adalah alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang berzikir, ia berdiri, duduk dan berbaring. Nah, sekarang kalau memang dalil di sini karena bentuk jamak dipakai orang berzikir bareng-bareng, apakah berarti harus ya dikerjakan konsekuensinya yaitu berzikir berdiri bareng-bareng atau berzikir duduk bareng-bareng atau berzikir berbaring bareng-bareng. Apakah ada orang yang berzikir bareng-bareng sambil berbaring? Nah itu itu sungguh merupakan hujah yang sangat kuat ya sehingga tidaklah orang-orang yang menyalahi uh, Al-Quran dan Sunnah ini kecuali mesti ada yang membelanya. Masya Allah, Wallah alam sawab. Nah, Ustaz. Baik, kembali ke kami angkat pertanyaan dari pendengar kita saat yang ada di Lampung dengan Pak Yahya. Silakan Pak Yahya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya mau tanya kalau misalnya kita sholat berjamaah di uh, masjid yang uh, tidak sunnah. Ya, contoh misalnya sholat subuh dia menggunakan uh, pakai kunut Ya. ya. Apakah kita sebagai makmum uh, ikut mengangkat tangan ya. dan mengikuti mengaminkan atau kita diam saja ya. Nah, atau seperti apa sebaiknya Pak Ustaz? Demikian, terima kasih. Iya. Ya. ya. Silakan Ustaz meskipun di situ ada kunut atau ada zikir rame-rame maka tetap kita wajib sholat berjamaah bersama kaum muslimin ya selama imamnya itu tidak tertuduh melakukan kesyirikan atau perbuatan yang bisa merupakan dari agama Islam maka tetap kita untuk sholat berjamaah di belakangnya adapun bid'ahnya untuk mereka Kemudian memang kunut itu ulama berbeda pendapat dan yang yang roji adalah doaifnya kunut tersebut ya dan sehingga tidaklah kita menggunakan kunut. Sekarang bagaimana dengan makmum maka di sini para ulama berbeda pendapat seperti Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dengan dalil ma ju'ila al-imam liyutama bihi fa idza kab fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara ansitu. Imam dijadikan untuk diikuti. Maka ketika bertakbir maka takbirlah, ketika imam membaca maka diamlah. Maka dari sini beliau mengatakan ya imam kunut gak apa-apa ikut kunut. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Yang lain tidak demikian. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Ali Hasan bin Muhammad, maka kita tidak mengikuti kunut dan itu tidak mengapa kita diam saja dan saya lebih kepada tidak mengikutinya kecuali kalau memang di tempat tersebut ya semua orang baik kunut cari kita satu orang ya maka kita menggunakannya sehingga tidak menimbulkan fitnah dan ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Muhammad bin Shalih Utsaimin Allahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz. Ya. Kita akan angkat penelpon terakhir Ustaz Iya. Ya, dari Jakarta dengan Pak Hafid. Silakan Pak Hafid. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Uh, saya mau tanya Ustaz tentang ayat di surat Al-Ahzab yang dimaksud adzakirin wadzakirat itu siapa Ustaz? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, Zakir wa zakirat orang orang yang berzikir dan laki-laki maupun perempuan yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang berzikir untuk jamak. Ya, tapi bukan berarti bentuk jamak di sini kemudian mereka zakirin zikir bareng-bareng. Tidak. Ya, barangkali itu yang maksud oleh saudara. Maka di sini ee, eh, berapa sudah sering disampaikan oleh para satid yang lainnya di antaranya asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dengan sanad yang sahih, maka ada orang yang zikir bareng-bareng kemudian diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud dan mengatakan mereka kepada Abdullah bin Mas'ud, kami tidak mengetahui kecuali kebaikan dan beliau katakan kami murid dari khair dan yusri beberapa banyak orang menghendaki kebaikan tapi tidak sampai. Nah kemudian dalam dalam apa namanya bahasa Arab ya uh, ada orang misalkan uh, apa hunaka kaum yaqra'una al-Qur'an ya misalkan di sana ada kaum yang membaca Al-Qur'an ah, itu meskipun bentuknya jama' yang baca satu yang lain mendengarkan bukan baca bareng-bareng tapi menyebutnya dengan bentuk jama' demikian dan ini sangat sangat ma'ruf indah lisan Arab ya, diketahui untuk bahasa Arab seperti itu tidak harus ketika bentuk jamak kemudian bacanya bareng-bareng tidak Ya, makanya tadi alladzina yadhkuruna Allah itu alladzina mereka yadhkuruna yaitu orang-orang yang berzikir. Nah, karena di sini bentuk jamak maka dipahami oleh sebagian orang dengan ber, berzikir bareng-bareng. Tapi kalau teruskan kiaman wa qu'udan wa ala junubihim yaitu keadaan dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk dan dalam keadaan berbaring. Nah, pertanyaannya ya kalau memang zikir bareng-bareng, ya kalau duduk mungkin ya. Apa ada orang zikir bareng-bareng dalam badan berbaring? Baring bareng-bareng zikir. Nah, maka di sini tidak. Ya, ini menunjukkan ya perorangan dan itu pernah diingkari oleh para sahabat. Ya, demikian. Nah, Ustaz. Baik, uh, para pendengar, demikianlah soal jawab yang sudah beliau sampaikan dalam sesi soal jawab ini dan selanjutnya mungkin Ustaz bisa antum sampaikan sebagai penutup ya, pada materi ya. sore hari ini Ustaz. Silakan ya, Ustaz. Sebagai penutup ya adalah di dalam kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, wajib hukumnya dan termasuk mahabbatullah ini min tauhid al-uluhiyah, ya cinta kepada Allah dan namun bukan berarti orang cinta kepada selainnya dikatakan syirik ya selama tidak menjadikannya mengalahi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kemudian uh, di dalam cinta kepada Allah adalah sesuai dengan apa yang dituntun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa melakukannya dan kita senantiasa mohon kepada Allah taufik karena semua adalah di tangan Allah sebagaimana Allah berfirman inna ah, Nabi bersabda inna kuluba bani Adam fi isbi'ai min asabi'ir rahman yasrif haitsu yasha rawahu muslim bahwa hati anak Adam itu berada di dua jemari antara jemari-jemarinya Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala kapan saja Allah memalingkannya.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 alaikum warahmatullahi wabarakatuh.